Fayatlubu minhul mahdi. Maka Imam Mahdi meminta pada Isa untuk mengimami salat. Ayo salibil muslimin fayaqulul masih. Maka al-masih Isa bin Maryam menjawab. La ba'dukum li ba'd a'imma Tidak. Sebagian kalian imam terhadap sebagian kalian yang lain. Sebagian kalian sebagai imam atau sebagian yang lain.